Padahal agama beliau mengikuti agama nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang orang Yahudi, orang Nasrani mengenal mereka semuanya. Bahkan masyarakat Arab mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi seakan-akan Islam asing di tengah-tengah mereka. Kenapa Islam menjadi asing seperti itu? Dijelaskan di antara penyebabnya yang pertama tempo yang lama. Tidak muncul seorang rasul di tengah-tengah bangsa Arab. Setelah Nabi Ismail alaihissalam dalam tempo yang sangat lama, setelah itu tidak muncul Nabi kembali kecuali setelah datanya Rasulullah SAW. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير dan kami tidak pernah memberikan satu kitab kepada orang-orang Arab yang mereka pelajari dan kami tidak mengutus kepada mereka sebelum engkau Muhammad seorang pemberi peringatan pengaruh yang lama jarak kenabian hingga masyarakat Arab menyebabkan keterasingan agama Islam di tengah-tengah mereka. Dan penyebab yang lain kenapa menjadi asing disebabkan orang-orang ahlul kitab yang mereka memiliki kitab Taurat dan Injil. Padahal nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam kitab mereka akan muncul Nabi akhir zaman, tetapi mereka sengaja untuk menutupi supaya orang tidak mengenalnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqo wa hum ya'lamun. Dan sekelompok dari mereka sengaja menyembunyikan al-haq ini, kebenaran ini padahal mereka mengetahui. Andai kata mereka mau jujur, akan muncul nabi akhir zaman yang akan hijrah di kota Madinah, maka tidaklah sangat terasing Rasulullah SAW. Disebabkan ilmu yang disebutkan dalam Taurat Injil sengaja mereka tutup. Kemudian juga orang-orang Yahudi, orang Nasrani sengaja ketika muncul dakwah Rasulullah SAW di tengah-tengah bangsa Arab yang semestinya orang Yahudi lebih mendukung menunjukkan benar agama Kesirikan atau agama Muhammad. Justru mereka mengatakan orang-orang Arab lebih benar agamanya. Alam tara innal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tahut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila. Apa tidak engkau mempersaksikan orang-orang yang kami berikan Alkitab mereka beriman kepada Jibti dan Tauhid. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin Arab bahwa orang-orang Arab itu lebih benar jalannya daripada jalannya Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian masalah muslimin, penyebab yang lain kenapa Islam pada awalnya terasing di tengah-tengah mereka disebabkan taasubnya orang-orang Arab kepada ajaran nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan oleh mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Apa kata mereka? Kami mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang kami. Ma'asal muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Ini diantara sebab-sebab kenapa awal datangnya Rasulullah berdakwah kepada Islam asing. Ini diantara sebab-sebabnya. Lalu Nabi mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Islam dimulai asing dan akan kembali menjadi asing. Setelah Rasulullah berdakwah dalam tempo yang singkat 23 tahun jazirah Arab mayoritas masyarakatnya mengikuti agama Islam. Dilanjutkan para khulafa rasidin maka kekaisaran Romawi Kemudian Persia jatuh pada kaum muslimin sehingga Islam dikenal seluruh dunia. Akan tapi benar kata Nabi kita, Islam nanti akan kembali kepada keasingan. Kalau kita saksikan sekarang ini, bagaimanakah Islam di tengah-tengah masyarakat Islam asing. Padahal di tengah-tengah mereka, agama mereka, tapi mereka asing dengan ajaran Islam. Dalam masalah tauhid misalnya, Nabi kita berdakwah 10 tahun di kota Mekah, mengajak manusia sembahlah Allah, sembahlah Allah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kesyirikan. Tetapi sekarang ini bagaimanakah orang yang be, yang mengamalkan tauhid yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih melakukan kesyirikan, mereka terasing. Fa'antum fi ahli syirki, kalian di tengah-tengah masyarakat orang musyrik, kasarati kasarati al-bayda fi jildi as-sauri al-aswad. Kalian di tengah-tengah masyarakat musyrikin seperti bulu yang berwarna putih di kulit kerbau yang berwarna hitam. Ini menunjukkan sedikit sekali. Kalau mungkin masyarakat satu kampung mereka melakukan bersih desa, berkorban untuk selain Allah, orang yang bertauhid hanya berpakelintir saja. Diasingkan oleh masyarakat. Masyarakat yang mungkin di tepi pantai melakukan acara sedekah laut sedikit dari mereka yang tidak mengikutinya. Sehingga orang-orang ini asing padahal mengamalkan agamanya yang merupakan asas dalam agama kita, pondasi agama kita itu masalah tauhid. Demikian juga mahasiswa muslimin dalam pengamalan sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan asing. Yang kita lakukan dalam hal yang tampak saja dalam masalah penampilan. bagaimana Rasulullah menganjurkan agar melihara jenggot? Ketika masyarakat mengamalkan sunnah seperti ini asing, ini ajaran apa? Dalam masalah pakaian juga demikian. Kain di atas mata kaki diributkan. Orang wanita menggunakan jilbab hitam bercadar diributkan. Dari mana sebenarnya agama ini? Mereka heran padahal ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar Ibnu Iyas mengatakan, "As-sunnatu fil Islam a'azu minal Islam fi sa'il adyan." Beliau mengatakan, sunnah di tengah-tengah masyarakat Islam itu lebih berat daripada Islam di tengah-tengah masyarakat yang berbagai macam agama. Kalau mungkin agama Islam di Amerika tidak asing. Justru di masyarakat Islam sunnah diamalkan menjadi asing di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Istausu bi ahli sunnati khairan, fa innahum ghuraba." Saling menasihatilah kalian dengan ahlu sunnah wal jamaah dengan kebaikan. Karena mereka itu ghuraba, orang yang asing, dan memegang agama ini di akhir zaman sebagaimana sabda Rasulullah SAW Orang yang mengamalkan, memegang agama ini, seakan-akan kalqabit al-jamar, seperti orang yang memegang bara api. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Demikian juga keterasingan sebagian syariat agama ini di tengah-tengah masyarakat kita. Di Quran disebutkan, sunnah disebutkan, tetapi kadang ada suatu syariat yang itu jarang diamalkan. Begitu diamalkan di masyarakat kita, seakan ini ajaran yang baru, padahal tidak demikian. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yardah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah tadi, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam dimulai dari asing dan akan kembali menjadi asing. Maka di akhir Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang asing. Apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat kita, padahal kita sudah berbuat sebaik-baiknya, berakhlak dengan baik, mengamalkan agama, kemudian masyarakat tidak suka dengan kita, maka jangan kemudian kita berkecil hati. Rasulullah mengatakan fatu balil huraba berbahagialah orang-orang yang asing ketika mengamalkan agama ini di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah mengatakan fatu balil huraba. berbagai orang yang asing. Siapa mereka ini? Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki di saat masyarakat dalam keadaan rusak. Dalam hadis yang lain dikatakan orang-orang huraba ini adalah orang-orang yang perbaiki orang-orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang jelek. As-salihuna fi unasin su. Orang-orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang jelek. Man yaksihim aktar mimman yuti'uhum. Yang taat sama yang tidak taat. Dikatakan Nabi, yang maksiat lebih banyak daripada yang taat. Inilah orang-orang yang huraba. Orang-orang yang baik. Orang yang soleh di tengah masyarakat yang rusak. Mereka ini orang-orang huraba. Ma'asra muslimin rahimakumullah. As-Syaikh Al-Albani beliau mengatakan tentang hurbahnya agama ini tentang masyarakat. Beliau mengatakan apabila kamu berbicara tentang masalah tauhid, maka orang-orang yang mengamalkan kesyirikan menjauh dari kalian. Apabila kalian bicara sunnah-sunnah, orang-orang yang mengamalkan bid'ah menjauh dari kalian. Apabila kalian berbicara dalil, orang-orang yang taklid dalam masalah mazahid mereka akan meninggalkan kalian. Dan apabila kalian berbicara tentang masalah ketaatan kepada pemerintah, maka orang-orang khawarij meninggalkan kalian. Dan apabila kalian berbicara tentang bagaimana kaitan Islam dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka orang-orang sekuler, orang-orang kapitalisme dan sebagainya, mereka meninggalkan kalian. Sehingga ketika kita bicara kebenaran agama ini, mereka semuanya menyingkir. Sehingga dari sinilah Islam menjadi asing sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim Inaka hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة